Ini pembahasan tentang penyaluran zakat. Kita baca penyaluran zakat. bicara sekarang hukum fikihnya. Ya, ya definisi menurut hukum fikih. Fakir itu siapa? Ini fakir kita jelaskan. Ringkas, padat. Adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta dan pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya. Ada orang pengangguran, tak punya kerjaan, tak punya duit juga lagi, baru usia. Kalau bukan ada duit menaik apa, namanya eh, kebutuhan primer saja di bawah setengah pemasukan dia di bawah setengah kebutuhan eh, primer yang sederhana. Nah ini namanya fakir. Miskin apa? Miskin sama juga dia juga. Tapi bedanya masih lebih bagus keadaannya. Pemasukan dia di atas setengah, tapi nggak sempurna nggak menutupi seluruh kebutuhan dia, hanya menutupi di atas setengah. setengah. Ini dengan fakir atau miskin. Miskin. Jelas? Ya. Ada pun yang dimaksud dengan kebutuhan tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana. Sehingga apabila harta pekerjaannya tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primer yang sederhana, maka ia tergolong fakir dan apabila ia dapat apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya, maka yang sederhana maka ia tergolong miskin. They left diserahkan kepada badan ahli zakat. Iya. Iya, Pak. Zakat. Nah, badan itu bagian dari Kementerian Agama. Ya, dia orang yang punya wewenang. Lain dari itu nggak punya wewenang. Iya kan? mengerjakan mustahil mustahil kita dengar. jelas kata ya udah ya? ini ambil dah ambil ambil zakat ini ya yang dilantik secara resmi oleh pemerintah pemerintah paham kan? Baik. Kalau itu kita tahu, ada juga mau kasih tahu. Ambil zakat. Berhak menerima zakat semau dan nih. Jadi ambil zakat bekas terima zakat sebagai amil kalau dia tidak digaji. Kalau dia digaji dia nggak pernah terima zakat sebagai a amil. Jelas kan kita kira Anda nggak tahu bahasa tidak digaji apa enggak? Nah, Ya kalau begitu nggak pernah terima zakat sebagai amil. sebabnya udah jelas. Kemudian yang berhak dia terima dia mengatakan apa? Gaji-gaji. Berhak terima berapa banyak? Yang berhak mereka terima dari zakat hanyalah sekedar upah yang wajar atas pekerjaan itu. Jelas. Udah jelas. Kita lanjut. Kemudian di sini saya kutip juga satu hal penting dan sebagian biasanya basis memberikan kewenangan kepada RT atau pihak terkait untuk kemudian dan zakat. Apakah RT RW ini masuk dalam kategori kami? Kita katakan basis punya kewenangan dari ini untuk melantik apa enggak? Secara prosedur dikasih wewenang enggak untuk melantik secara resmi? minta tolong sama RT itu urusan dia tapi orang minta tolong sama RT bukan artinya dia melantik RT bukan melantik dia mesti, dan dia pun gak pernah melantik kalau dia gak diberi Ini tanda ketulusan kita. Itu satu. Kedua lagi, kalau kita pengen dilantik, kita menyinggung suatu tanggung jawab besar. Tahu apa tanggung jawabnya? Di dalam kitab Hajj, dan di dalam kitab-kitab pikir yang lain. Itu dinyatakan bahwasanya apabila pemerintah mengelola zakat. Ini kayak sekarang kita mengelola. Pemerintah yang ada di negeri dan wilayahnya. Saya perjelas, pemerintah Republik Indonesia mengelola zakat. Maka syariat mewajibkan kepada pemerintah bahwa setiap individu yang ada di negara Republik Indonesia yang merupakan asnaf utamanya golongan yang 8 pemerintah wajib dari mereka yang ada di negara Indonesia. Kewajiban. Apabila ada satu orang fakir, satu orang miskin, satu orang kafir yang berhutang, ada satu orang yang mudik nggak punya duit, lakuin aja Jawabnya besar. cuma orang yang nggak punya otak yang tidak kerja kepemimpinan. Benar. Ini tanggung jawabnya siap nanggung. Berapa banyak? Ah, kalau sudah sakit miskin bisa kedatang. Tapi jelas. Ini masalah pendidikan zakat. Kemudian juga saya mau sampaikan, jadi kita panitia di masjid kita bukan amir yang berhak terima zakat, tapi kita wakil. wakil. Jadi kita nggak boleh terima zakat sebagai amil tidak, tapi kan kadang si amil ini kan fakir miskin, dia boleh terima zakat bukan atas nama amil, tapi atas nama fakirnya, atas nama mis miskinnya. Demikian juga ada pertanyaan dari orang perempuan di sini, ya zakat. Eh, anak yatim kita punya anak yatim di rumah ada saya anak yatim saya mau mengain kakak saya berkarya ya sebagai yatim tidak tapi sebagai fakir miskin boleh sebab yatim tidak termasuk di dalam delapan jelas ya tidak ya. pengangguran tapi bukan atas nama yatimnya, tapi atas nama fakirnya miskinnya. Jelas. Terus juga ke eh, Baik, uh, terus lagi apa lagi ya? Ayo, tadi ada pertanyaan juga kafir saya menunaikan zakat untuk ibu saya yang kebetulan fakir. Ya, tadi ada di mana tuh? Dari tadi bukan tadi ada di Iya. Nah, saya menunaikan zakat saya, tapi saya menyalurinnya kepada ibu saya atau anak saya atau siapa Kita katakan selama orang yang kita ingin salurkan zakat kita kepadanya tidak wajib kita nafkahkan, maka boleh zakat kita kita salurkan kepada itu. Tapi kalau orang yang ingin kita salurkan zakat kita kepada ini adalah orang yang wajib kita nafkahkan, maka zakat tidak boleh disalurkan kepada dia. Itu kaidahnya seperti itu. Contoh, ibu kita atau bapak kita, dia bagi, dia wajib kita nafkahkan. maupun tidak sekitarnya. Jelas. Ini mohon Kemudian yang berikutnya nomor lima ketika apa itu tiga Ini sudah tidak ada di kita ya. Budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila dia mampu melunasi kepada majikannya itu jumlah yang disepakati. Ada bernikah namanya bukan kata itu apa? Ada seorang budak bikin perjanjian dengan majikannya. Ya, kalau kita bayar sama anak sama sekian juta maka itu merdeka ada namanya bukan bukan ada namanya berlegal nah ini berhak menerima zakat untuk melunasi uh, apa yang mesti dia tunaikan kepada majikan kemudian yang keenam apa itu ghalib ghalib orang yang berhutang yang mana yang berhutang paling enak orang berhutang berhak menerima zakat ini gampang orang setiap orang yang berhutang bukan untuk maksiat maka masuk kita bahas. Setiap orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Dia nggak mau bayar, dia jatuh tempo, dia malah diibaratkan sebagai apa? Bahari merah kira-kira. Ini pada berhutang semua ya. banyak <laughs> macam. Selama bukan kita bukan makan maksiat, terima zakat silakan. Kita nggak mau bayar, dia jatuh tempo, silakan terima zakat untuk membayar hutang kita. Jelas. Nah, yang ketujuh ini saat dia bisa begitu. Ini di sini dijelasin. bila ada orang yang maka tentang sabilin sabilillah adalah khazin ghazwa perang di medan per perang di jalan Allah atau orang miskin yang memberikan bagian zakat yang dia terima kepada seorang kaya sebagai hadiah ini jelas dan yang ke-8 adalah ibnu sabil siapa itu ibnu sabil orang yang musafir atau orang yang memulai apa? ya perjalanan yang tidak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan ya kasih kabar gembira pada orang yang penting kamu yang menggunakan banyak modal mereka menghasil zakat untuk pulang mudik. Ada yang pada mudik enggak? Ya. Dulu orang yang bininya orang Jakarta bilang orang yang bininya orang daerah ini sama-sama yang ada orang Jakarta kalau gue liburan kalau gue mudik <laughs> Nah sampai di sini delapan golongan. Ada yang menanya apa enggak? Mu'alaf kan? tadi dua orang digoyang yang berat terima. Tapi kalau kita dapat yang lagi terima, tidak pernah Ya. Terus yang satu lagi, dia kuat teman, tapi dia punya teman-teman yang kalau dia dikasih teman-temannya dan mengikutnya dia orang bakal masuk Islam. Selama keadaan dia masih dalam kepada non-muslim hanya diberikan kepada orang Islam. Sebagai zakat itu hanya boleh diberikan kepada orang Islam. Lain dari Islam tidak boleh. jadi bisa menunaikan apa dikejar-kejar mabes ya terus bisa disalurkan kepada fakir miskin tunaikan di situ kalau kapan ente berhenti terang jelas ada lagi yang mau lebih orang-orang miskin ya gini tugas kita sebagai manusia selama dia datang aku saya miskin saya pernah terima zakat ya maka kita akan dituntut untuk memasuki umroh juga ya, ya Islam kurang lebih memang begini ya ya ada pun kalau memang dia bohong kenyataannya urusan dia mau Allah kita sebagai manusia kita akan dituntut untuk itu ini kira jelas ada lagi Jadi nakul zakat, nakul zakat pindahin zakat dari wilayah kita saat terkena matahari nggak boleh. Menurut pendapat yang cùng tất cả pertanyaan seperti itu juga. Intinya, Anda kan bilang dalam pendapat yang pertama, pendapat yang kedua di dalam pendapat Imam Syafi'i bahwasanya zakat harus ditunaikan di tempat di mana dari situ sangat terkena matahari. Ya, kalau pindahkan ya itu terkena matahari di mana tapi zakat harus ditunaikan di mana? Ada menurut pendapat yang pertama dalam pendapat Imam Syafi'i jelas. Nah ini ada bilang ini pendapat muhtamad. Di situ ada pendapat ulama yang agak lemah. Oke, lagi mulai. Dia murtad. Kemudian waktu pembagian zakat dia masuk Islam. Gitu. ini ya urusan hatinya dia kembali kepada antara dia dengan Allah. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, balik lagi ke dalam agama Islam dan saat itu keadaan dia sebagai pasca pertama dia, maka dia berhak terima zakat. Setelah dia terima zakat, dia keluar lagi dari agama Islam urusan dia sama Allah dan urusan dia sama apa-apa pemerintah, pemerintah Islam. nanti jelas secara detail, Ini setengah lima. Kan eh, ya, ya, ya, Jadi ahkam utamanya sudah selesai. Kita lanjut perkara yang terakhir yaitu niat. Zakat wajib kita niat. nama a'malu bin Dunia. Nah niat dengan dalam hati kita ya. Itu yang wajib. Ada rukun pengucapan niat dengan bisa hukumnya sunnah. Kita keluar zakat. Ini harta zakat jadi juga kita ya dan kita lihat nanti kita. Ya. Apa niatnya? Terserah niat kayak gimana aja. Cuman di sini ada kasih beberapa contoh. Ya, pertama di sini nawaitu itu ukhrija zakat al-fitr nafsi lillahi ta'ala. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya. Lillahi ta'ala. Ya, atau kalau kita bisa bilang kalau kita menunaikan zakat atas nama istri. Istri kan wajib kita tunaikan zakat kita yang menunaikan. Nah, itu harus kerja zakat kita ancamannya di bulana. Saya niat untuk menunaikan zakat fitrah atas istri saya yang nomor satu namanya bulana. Terus niat istri saya nomor memang kita bercanda jadi kita gak capek nah. Baik. Kemudian kita punya anak Saya lihat Nah itu betul zakat fitrah Anwala pula Saya lihat keluarin zakat fitrah Atas anak saya simpulan Namanya Anak kan ada banyak Itu zakat fitrah dan seterusnya ini salah satu bentuk uh, eh, sirah Gini Seseorang wajib menaik zakat Berubah bahan makanan pokok Daripada wilayah dia berada Iya kan? Di wilayah dia berada Berada Dan ketika dia memenuhi syarat Dia wajib menunaikan zakat Orang-orang yang wajib dia nak Nah, sekarang orang-orang yang wajib dia kalau memang satu kampung sama dia, nah perkaranya jelas, zakatnya sah, sama yang bentuknya. Tapi kalau memang beda negeri dan beda bahan makanan pokok atau di Arab atau di sini, maka dia wajib menunaikan zakat dengan Cuman bahan makanan pokoknya apa gandum, apa beras. Nah di sini beda pendapat ulama. Tapi pendapat yang mengatakan adalah keluarin bentuk orang yang ingin keluarin zakatnya dia di mana? Dia di Arab itu, ya di Arab itu waktu e, makanannya apa? Ya? Gandum. akan sesuatu setelah dia memahami ada sesuatu tersebut ente gak paham tentang sesuatu tersebut terus ente punya Kemudian yang berikutnya Arnika Arnika secara e, karun Yang ditemukan milik utama jahiliya sebelum Islam Dan yang kelima adalah Mahdin Tambak Khusus Rika karun Dan tambak bukan semua harta karun dan tambak Yang hanya emas dan perak aja Tambak minyak dia zakat dan orang yang bersedekah dijaga dari bala Allah Subhanahu wa taala. Sampai kini kira-kira jelas cukup ya. Ini yang miskin atau salah satu dari asma pertama dia, silahkan dia terima zakat dari masalah. Tapi terimanya bukan atas nama yatimnya dia, subhanahu wa ta'ala yang kita belajar Alhamdulillah Alhamdulillah nikmat dari Allah ini mesti kita syukuri terus satu hal yang saya ingin sampaikan ini penting kita nggak bakal di sini doang kita masih ada kehidupan setelah ini kita bakal ngadep Allah aneh dan mudah-mudahan nih sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini dengan rahmat mudah-mudahan kita kumpul bareng-bareng di surga tapi yang emang kita hidup di dunia begini bertanggung jawab besar makanya kita ngumpul begini nggak cari keuntungan korban kita keluar teman-teman juga saya dari teman-teman saya sahabat-sahabat saya pada mau berjuang bersama-sama dalam keselamatan acara ini pahala mereka ada untuk besar banget besar banget ya mungkin ini adalah bagian daripada jawaban yang mereka Mudah-mudahan kita bisa jawab di pertanyaan nanti Allah. Ya harapan besar Hari tahu, kita semua pulang dari sini punya semangat untuk menjalani dan untuk memperbaiki keadaan kita dan keadaan wilayah Tapi juga kita tahu sadar yang kita hadapi berat. Kita kelawan arus. Dan sebagai Dan saya katakan kalau menang tak gampang Berat Tapi jangan membuat kita mundur Terus Berusaha dan berusaha Kita yang dituntut sama Allah kasih hidayat pada orang Sebab hidayat di tangan Allah bukan di tangan kita Tapi kita dituntut untuk nyampe ini? Untuk berusaha dan berusaha Orang dapat hidayat tapi enggak Itu urusannya Allah bukan urusan kita Jadi sebenarnya sederhana Kita cuma nyampein Sampaikan sampai هذا الرقم